Ini adalah untuk kehidupan nanti di hari berikutnya setelah hari kebangkitan. Karena nanti di sana ada kejadian-kejadian yang yang sangat me menakutkan, ada kejadian-kejadian yang sangat mengerikan, kejadian yang sangat yang sangat besar nasallallahu assalam. Sehingga apa namanya ujian-ujian atau sehingga kesulitan-kesulitan itu tidak berhenti saat hidup di dunia saja, Kesulitan-kesulitan itu tidak hanya berhenti saat di dunia saja, namun juga akan datang kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti setelah dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Ya. <clears throat> Nah, atau yang dimaksud adalah keselamatan untuk engkau maknanya adalah keselamatan untuk syariat untuk syariatmu untuk syariat yang kau bawa untuk jalan yang kau bawa kita mendoakan keselamatan untuk syariatnya Nabi Muhammad, untuk agamanya Nabi Muhammad, untuk sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini oleh sebagian orang ada yang ingin berusaha untuk apa? Untuk mengubah-ubahnya, ya kan? Ya, karena di antara manusia itu ada yang berusaha untuk merubah ubah jalannya, jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang yang hendak mengada-adakan ibadah yang itu bukan syariat Nabi namun dianggap sebagai syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mendoakan keselamatan kepada Allah untuk Nabi agar untuk apa namanya e, untuk untuk keselamatan syariatnya, untuk kebaikan e, syariatnya. <clears throat> ya. Oleh karena itu dikatakan dalam ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berselisih pendapat maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Kepada Allah artinya kepada Al-Qur'an, kepada Rasul artinya apa? Ya kepada Rasulullah SAW waktu hidupnya, tapi setelah wafatnya kepada kepada sunnahnya, kepada sunnahnya. Maka kita mendoakan keselamatan meskipun Nabi SAW wafat, mendoakan keselamatan untuk sunnahnya. Mendoakan keselamatan untuk sunnahnya. Nah, ya. <clears throat> Kemudian juga warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullah dan rahmat Allah untuk engkau wahai nabi. Rahmat Allah untuk engkau wahai nabi, mendoakan rahmat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabarakatuh dan barokah Allah untuk engkau wahai nabi. Barokah itu artinya apa? Barokah itu adalah kebaikan yang terus menerus kebaikan yang terus-menerus kita doakan untuk Nabi. Untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini mendoakan Nabi. Harus dibedakan antara mendoakan Nabi dengan mengirim pahala untuk Nabi. Kalau mengirim pahala itu nggak ada. Nah, mengirim pahala ala ilas apa? ha? Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah itu nggak ada. Kalau seperti itu kirim pahala tidak tidak ada. Kalau kirim pahala tidak ada. Nah, Nabi sudah mendapatkan pahala sangat banyak seluruh umatnya dan ini bagian daripada barokah yang kita doakan barokah Allah yang Allah berikan kepada Nabi yang kita doakan kepada Nabi karena apa orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjalankan agama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya karena disebutkan dalam hadis mandalla ala khair falau ajru fa'ilihi barang siapa yang menunjukkan kebaikan dan orang kemudian melakukannya maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut maka Nabi mendapatkan pahala dari orang-orang yang mencontoh beliau sampai hari kiamat nanti. Pahalanya sudah sangat banyak. Maka mengirim pahala <clears throat> itu tidak tidak ada. Karena sebagian ada yang mengaku ya, mengaku tapi ngakunya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngaku saja tapi. Karena ternyata bukan bukan bukan jujur. Kalau cinta dia bukan bukan mengada-adakan ibadah yang tidak pernah disyariatkan. <clears throat> Kalau cinta dia mencontoh Nabi. Ini ngaku sehingga kemudian dia mengirim pahala untuk Nabi karena sebagai bentuk pengakuan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita katakan apa? Itu bukan cinta kalau seperti itu. Kalau cinta itu tidak melakukan seperti itu kalau cinta itu tidak melakukan bid'ah karena yang engkau lakukan itu adalah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabatnya. Kita katakan kepada orang tadi, kira-kira yang lebih cinta kepada Nabi, engkau, kalian, atau sahabat Abu Bakar, atau sahabat Umar, atau sahabat Utsman atau sahabat Ali ibn Abi ibn Abi Thalib eh, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mana yang lebih cinta kepada Rasul? Mana yang lebih cinta kepada Rasul kalian atau para khulafa ar-rasyidin? Maka harus jawabannya harus satu bahwa mereka pasti lebih cinta kepada Nabi daripada kalian. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat yang lainnya adalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan umat setelahnya. Dan ternyata mereka tidak malah melakukan yang seperti kalian lakukan. Mereka yang lebih cinta kepada Nabi tidak pernah melakukan sebagaimana yang kalian lakukan. Ya. Maka semestinya kalian tidak melakukan yang seperti itu karena orang-orang yang mencintai Nabi, yang betul-betul jujur dalam mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan sebagaimana kalian lakukan. <clears throat> itu. Bisa dipahami ya? Bedakan antara mendoakan Nabi dengan apa? Mengirim mengirim pahala. Mengirim pahala tidak ada. Tapi kalau mendoakan Nabi kita diajarkan dalam tasawuf kita kita mengatakan assalamu alaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh setelah itu assalamu alaina. Setelah itu mendoakan untuk kita dan untuk umat Nabi Muhammad. Kita mengatakan assalamu alaina dan eh, semoga keselamatan untuk kami. Wa ala ibadillahi salihin dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh itu didoakan atau dimintai doanya yang sudah meninggal. Hmm? Hamba-hamba yang soleh itu kita doakan, bukan kita datang ke kuburannya minta doanya, bukan. Ini bertentangan dengan apa yang kita baca dalam sholat kita. Kita sudah mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita mendoakan diri kita dan kita mendoakan orang-orang soleh. Yang dimaksud dengan orang-orang soleh ini siapa? Orang soleh yang dimaksud di sini atau hamba-hamba yang soleh yang dimaksud di sini, apakah itu para malaikat? Apakah itu orang-orang soleh yang masih hidup? Ataupun orang-orang soleh yang telah meninggal dunia? Kita bacakan doa untuk mereka. Kita doakan untuk mereka. Oleh karena itu orang soleh yang sudah meninggal dunia, kita doakan bukan kita mintai doanya. Bukan kita datang ke kuburannya, kemudian kita meminta kepadanya ini bertentangan dengan apa yang kita baca dari sholat kita. Terkadang memang kita tidak memahami atau sebagian kaum muslimin tidak memahami apa yang di apa yang dibaca. Ini kekeliruan, itu kekurangan. Ya. Kalau kita memahami apa yang kita baca, Kalau kita fahami apa yang kita baca ketika kita sholat, kita fahami doa al bacaan al-fatihah, kita fahami doa subhanallah subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la kita fahami doa tasyahud kalau kita fahami dengan benar dan kita ikut merenungkan dan kita ikut apa namanya memikirkan saat kita membacanya maka insya Allah ketika keluar dari sholat itu keluar dengan iman yang baru ya. keluar dengan iman yang tambah kokoh gitu. tapi masalahnya kadang-kadang kita hanya dohirnya saja Sholatnya itu hanya zohirnya, zohirnya saja. Hatinya kemana-mana sudah. Nah, tidak ikut memikirkan apa yang di apa yang dibaca. Kalau kita betul-betul dengan benar, maka sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Solat itu akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan perbuatan perbuatan mungkar. Tapi karena tidak hatinya tidak hadir, yang sholat dohirnya saja, masuk sholat, keluar sholat sama saja. Ketika masuk sholat dengan keluar sholat sama sama saja. Nah, bahkan maksiat yang dilakukan sebelum sholat dilanjutkan setelah setelah sholat. Nah, ini musibah yang seperti ini. Nah, Ahlu sunnah wal jamaah itu tidak hanya memperhatikan dohir, memperhatikan juga apa? Batin, memperhatikan makna, memperhatikan hati, ya, memikirkan apa yang diucapkannya dari zikirnya dari bacaannya berbeda dengan berbeda dengan yang lainnya ya. kalau ahlul bid'ah itu nggak perhatian dengan zahirnya ya. kalau dengan ikhlas mereka masih sebagian mereka masih apa perhatian ya. ikhlas harus ikhlas tapi amalannya apa amalannya mengadakan yang tidak pernah disyariatkan ini ahlul bid'ah ada lagi sebagian lagi yang memperhatikan hatinya saja. Amalannya nggak pernah diperhatikan. Ada yang memperhatikan apa namanya hatinya saja, amalannya tidak diperhatikan. Ada yang memperhatikan amalan luarnya saja, hatinya tidak diperhatikan. Maka yang benar, yang sempurna adalah apa? Zohirnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya juga ikut berperan, ikut memikirkan dengan apa yang dilakukan. Ketika sujud misalnya, bukan saja yang sujud itu badan kita, tapi hati kita ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sujud bukan hanya anggota badan kita, tapi hati kita juga ikut sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang yang sempurna, yang semestinya di lakukan sehingga mendapatkan e, eh, sholat mendapatkan hasil dari apa yang dilakukan dari dari sholatnya Tapi kalau yang e, dilakukan hanya sebatas dohirnya saja, ya maka kurang kurang sempurna. <clears throat> nah, sehingga karena hanya memperhatikan dohirnya saja, tidak memperhatikan makna yang dibaca, akhirnya sampai bertentangan dengan apa yang dibaca mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin mendoakan apa mendoakan untuk nabi mendoakan untuk dirinya sendiri mendoakan untuk kaum muslimin tapi setelah selesai sholat malah berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia mendatangi kuburan-kuburan orang yang soleh untuk menjadi dijadikan sebagai perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bertentangan dengan apa yang e, dia ucapkan ketika tasyahud e, baik di tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. <clears throat> nah. Kemudian <clears throat> Mu'alif mengatakan wa makna at-tahiyat masih ada waktu apa tidak ini? Wa makna at-tahiyat adalah jam'u jami'u ta'zimat lillah mulkan wastiqaqan. At-tahiyat at-tahiyat itu jamak dari at-tahiyah yang artinya at-ta'zim, ta'zimat, seluruh pengagungan. Seluruh pengagungan itu adalah untuk Allah. Allah lah yang memilikinya dan Allah lah yang berhak Allah lah yang berhak untuk diberi pengagungan tersebut. Ya. Pengagungan yang sifatnya mutlak ya. Pengagungan yang sifatnya mutlak itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mislu seperti apa? Seperti inhina. Mengagungkan dengan merundukkan badan. Ya. Jadi seorang kalau merundukkan badan dengan maksud untuk mengagungkan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh merundukkan dengan maksud mengagungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. War ruku. Begitu pula ruku. Ya, ruku ini adalah bentuk pengagungan. Maka ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wasujud Begitu pula sujud. Ini adalah bentuk pengagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wal baqa wad dawam, bahkan berdiri berdiri tapi berdirinya berdiri untuk mengagungkan. Biasanya kalau berdiri untuk mengagungkan itu berdirinya dengan khusyuk. Enggak berani berpikir macam-macam, enggak -macam, berani berani apa namanya? Eh, bergerak. Ya. Dengan apa? Berdiri tapi untuk mengagungkan. Bisa tidak? Ya, sampai di dalam hatinya itu enggak enggak boleh terbersit sesuatu yang jelek kepada yang dia agungkan tadi. Ya, meskipun bentuknya dengan berdiri, tapi ini pengagungan. Bisa pengagungan dengan bentuk apa? Berdiri. Cukup lama <clears throat> misalnya kekuburan orang yang dikeramatkan berdiri di sana dengan cukup lama, dengan khusyuk, dan tidak tidak boleh berpikir yang macam-macam, tidak boleh mengatakan yang tidak baik ya di dalam hatinya. Ya. Kalau kalau terbersit sesuatu yang tidak baik takut akan ketahuan gitu. kepada yang yang diagungkan tadi. Bahkan sebagian kuburiyun ya, pengagung kuburan itu lebih khusyuk ketika di hadapan kuburan daripada sholat lebih khusyuk ketika di depan kuburan daripada ketika ketika sholat. Ya. Kenapa? Ya, kalau ketika ketika sholat banyak yang menggoda, banyak yang mengganggu dari seton. Tapi ketika di depan kuburan malah didukung, ya, didukung untuk apa? Untuk khusyuk. <clears throat> ya. Nah, <clears throat> didukung untuk khusyuk sehingga apa? Mereka ketika di depan kuburan bisa sambil menangis, ya, betul-betul khusyuk, tidak memikirkan yang lainnya, ya, betul-betul mengagungkan orang yang diagungkan. Tapi ketika sholat, nah, ingat yang lain-lainnya, sampai ingat barang yang hilang ketika sholat. Nah, ketemu barangnya hilang ketika, karena diajak oleh syaitan, diajak untuk kemana-mana, pikirannya diajak kemana-mana. Nah, tapi ketika di depan kuburan tidak. Nah, ini mereka. Baik. Maka berdiri, berdiri dalam waktu yang lama ini bisa dengan maksud untuk apa? Pengagungan. Kalau maksudnya untuk pengagungan. Kalau maksudnya untuk pengagungan, maka ini bentuk dari at-tahiyah. Yang tadi kita sudah nyatakan bahwa ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini wa jami'u ma yu'azzam bihi rabbul alamin fahuwa lillah segala bentuk pengagungan itu hanya untuk Rabbul Alamin ya. atau pengagungan yang itu hanya untuk untuk kepada Rabbul Alamin itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa minhu syai'a Barang siapa yang memalingkan salah satu bentuk pengagungan ini li ghairillah kepada selain Allah fahuwa musyrikun kafir maka dia musyrik kafir. Tapi ini untuk perbuatannya, ya, untuk perbuatannya. Kita membedakan antara perbuatan dengan pelaku. Kita membedakan antara perbuatan dengan pelaku. Perbuatannya perbuatan kufur, perbuatannya perbuatan syirik yang melakukan perbuatan ini ya, sebagai bentuk melakukan perbuatan ini adalah kafir musyrik. Tapi orang yang melakukannya ketika pada individu-individu orang yang melakukannya ini tidak dengan mudah kita katakan kamu kafir, kamu musyrik tidak. Ya. Dibedakan antara perbuatan hukum kepada perbuatan dan hukum kepada orang per orang. Ini dibedakan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga ini sebagai bantahan bagi sebagian orang yang tetap memaksakan diri untuk menuduh ahlu sunnah sebagai khawarij. Ya, karena sebagian ada yang menuduh ahlu sunnah dituduh sebagai khawarij, sebagai teroris. Padahal mereka tidak mendapatkan bukti. Ya. Karena yang ada pada ahlu sunnah tidak sama dengan apa ada, tidak sama. Khawarij mengkafir-kafirkan secara umum dikafirkan semua kaum muslimin yang bukan kelompoknya. Ahlu sunnah tidak. Ya. Tapi mereka karena sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur menuduh, ya, maka tetap saja tuduhannya diberikan kepada ahlu sunnah sehingga mereka mengatakan memang ahlu sunnah salafiyin bukan khawarij katanya bukan orang uh, khawarij, bukan teroris. Tapi mereka pemikirannya menuju kepada khawarij katanya. Ah. pemikirannya menuju kepada khawarij. Padahal tidak sama. Kita mengatakan bahwasanya pengagungan yang itu hanya untuk Allah diberikan kepada selain Allah itu syirik dan itu kufur dan orang yang melakukannya kafir, musyrik, keluar dari Islam. Tapi ini bukan menghukumi apa? Bukan menghukumi individu-individunya. Adapun individu-individunya, maka itu butuh apa? Butuh penjelasan, butuh penegakan hujah, ya. butuh keterangan, butuh dialog, butuh dialog. Gitu. Sehingga jangan kemudian eh, apa namanya kita juga salah faham nanti sebagaimana yang dituduhkan kita bukan mengkafir-kafirkan orang kita bukan meng mengkafir-kafirkan kaum muslimin tidak ya namun kita mengingatkan kaum muslimin bahwa ini perbuatan syirik yang melakukannya musyrik kafir keluar dari Islam itu sebatas itu ataupun menghukumi orang itu kafir orang itu musyrik keluar dari Islam ini pekerjaan yang lain lagi ya. ini adalah permasalahan yang lain lagi ya permasalahan yang yang lain lagi bukan sebagaimana yang yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya seperti ucapannya Syekh Abdul Wahab dalam kitab ini beliau mengatakan faman sarafa minhu syai'an li ghairillah huwa musyrikun kafir barang siapa yang memalingkan salah satu dari ibadah dari pengagungan yang harusnya diberikan untuk Allah diberikan kepada selain Allah maka dia musyrik dia kafir ini dari sisi apa? Perbuatannya. Dan orang yang melakukannya secara umum. Bukan diterapkan pada pelaku-pelaku secara tertentu. Ini urusannya lain lagi. Dan ini butuh ada dialog. Butuh ada penjelasan. Butuh ada ikomatul uh, eh, hujjah. Dan inilah jalannya para imah, para imam-imam kita jalannya para ulama kita sebagaimana yang diterangkan dalam syarahnya di sini bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga begitu pula Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala ya. <clears throat> mereka mengatakan ya. contohnya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mereka beliau mengatakan fa inna بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعادة ولا بغيرها <clears throat> kata Syekhul Islam Taimiyah <clears throat> dan kami setelah mempelajari agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tahu, tahu dengan dorurah, tahu dengan yakin seyakin yakinnya. Tidak ada apa? Tidak ada keraguan. Ya. Tahu dengan seyakin yakinnya. Bahkan ini perkara yang sangat jelas. Ya. Perkara yang sangat jelas. Nah, yang diketahui dengan doruri, mesti harus tahu karena perkaranya jelas, penjelasannya jelas. Apa itu? <clears throat> Annahu lam yusra' li ummatihi. Bahwasanya tidak disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada siapapun dari orang-orang yang telah meninggal dunia bahwa agama ini agama ini tidak memerintahkan kepada pemeluknya untuk berdoa kepada siapapun dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Allah tidak pernah memerintahkan kepada um, kepada hambanya untuk berdoa kepada siapapun dari orang-orang yang telah meninggal meninggal dunia. Ini perkara yang doruri. Perkara yang jelas, gamblang. Nah, akan diketahui oleh siapa saja <clears throat> yang mempelajari agama ini. Mereka pasti akan tahu dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada hambanya untuk meminta berdoa kepada orang yang telah meninggal meninggal dunia. Nah, lal anbiya wala salihin wala ghairihim tidak kepada para nabi tidak kepada orang-orang soleh apalagi yang lainnya la bilafdil istighosah tidak dengan lafadz istighosah atau dengan lafadz isti'adah tidak sama sekali kama annahu lam yusra li ummatihi as-sujud limayyit wala ghairi mayyit sebagaimana pula tidak pernah disyariatkan dalam agama ini bagi seseorang untuk sujud baik kepada orang yang telah meninggal dunia ataupun kepada orang yang masih hidup. Tidak pernah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwu dan yang semisalnya. <clears throat> Bal nahnu na'lam bal na'lam annahu nah, naha an kulli hadhil umur. Bahkan yang kita ketahui Allah Subhanahu wa taala melarang ini semuanya. Allah melarang kita untuk berdoa kepada selainnya. Allah melarang kita untuk berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Allah Allah melarang kita untuk sujud kepada makhluk atau kepada apapun. Ini yang kita dapatkan. Bahkan sebaliknya Allah melarang apalagi memerintah tidak ada perintah. Tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang melakukannya itu kira-kira menjalankan perintah siapa? Kalau ada orang kemudian meminta kepada orang yang telah meninggal dunia, mengkeramatkan kuburan-kuburan datang berbondong-bondong dengan bus Jumlah yang banyak datang ke kuburan ini, pindah ke kuburan sana, pindah ke kuburan sana. Mungkin beberapa hari mereka melakukan perjalanan ya, untuk mendatangi kuburan-kuburan untuk berdoa, meminta kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini perintah siapa? Ini perintahnya syaitan. Ya. Bukan perintahnya Allah Subhanahu wa Bahkan Allah melarang yang demikian tadi. Ini perkara yang doruri, Perkara yang sangat jelas bagi orang yang mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Kemudian dikatakan wa anna dzalika minasyirk bahwa itu semuanya adalah perbuatan syirik alladzi harramahu Allah wa rasuluhu yang Allah telah haramkan yang rasulnya telah haramkan itu perbuatan syirik ya, yang diharamkan oleh Allah bahkan merupakan perkara yang paling haram dari seluruh perkara yang haram. Perkara yang paling haram dari seluruh perkara yang haram adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya orang banyak yang terjatuh kepada perbuatan ini padahal ini apa? Syirik. Kenapa kata Syekhul Islam itu ya? Walakin li ghalabatil jahil, Namun karena jahil, karena kebodohan, karena ketidaktahuan tentang agama ini yang itu meluas ke seluruh kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham tentang masalah ini. Padahal ini perkara yang doruri. Perkara yang jelas. Sangat jelas. Namun karena apa? ketidaktahuan kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin tidak tahu? Ya karena tidak mau belajar. Ya. Quran dibaca hanya untuk diambil barokahnya saja. Nah, semakan Al-Quran didatangi oleh banyak orang duduk hanya untuk mendengarkan ya, sebagai apa namanya <clears throat> ya. semakan Al-Quran dilakukan hanya untuk didengarkan bacaannya saja itu pun ada yang duduk di pojok sana, ada duduk di emperan sambil barokah baca Quran. Nah, ya kalau Qurannya hanya untuk seperti ini saja, kira-kira akan paham apa tidak dengan Al-Quran? Tidak akan paham. Meskipun sudah hafal Quran, tapi kalau tidak ada keinginan untuk memahami kandungannya, Apalagi tidak ada keinginan untuk mencocokkan dirinya sudah sesuai apa tidak dengan Quran. Tidak ada keinginan itu. Tidak ada keinginan untuk mencoba. Mari kita coba, kita cocokkan akidah kita. Sudah sama belum dengan Quran. Mari kita cocokkan akidah kita. Sudah sama belum dengan hadis. Tidak ada keinginan untuk itu. Adanya keinginan hanya membaca Quran untuk diambil barokahnya saja. Ya. maka yang seperti ini tentu sangat mungkin kaum muslimin dalam keadaan tidak faham terhadap apa? Al-Quran. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karena sebab li jahil, karena sebab kebodohan yang menyebar, pada sebagian kaum muslimin wakilatil ilmi dan sedikitnya ilmu bi asari risalah sedikitnya ilmu terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah saw Alaihi Wasallam fi katsiri minal mutaakhirin dari orang-orang yang datang di belakangan termasuk di zaman beliau rahimahullahu taala kalau di zaman beliau saja seperti ini bagaimana dengan di zaman sekarang ini karena sebab itu kata Syekhul Islam Taimiyah karena sebab itu lam yakun takfiruhum bidalik maka tidak boleh mengkafirkan mereka yang berbuat syirik tadi dengan serta merta tidak boleh kemudian mengatakan mereka semuanya orang kafir ya. mereka orang-orang itu semuanya yang mendatangi kuburan itu semuanya yang mengkeramatkan kuburan itu semuanya orang kafir misalnya tidak boleh tidak boleh dengan serta merta seperti itu ya. Nah, meskipun perbuatannya perbuatan apa? Syirik. Perbuatannya syirik, kufur mengeluarkan dari Islam, tapi orangnya tidak dengan mudah dikafirkan. Kenapa? Kata Syekhul Islam, li ghalabatil jahil karena kebodohan yang tersebar gitu. Kebodohan yang tersebar sehingga banyak diantara kaum muslimin <clears throat> yang tidak faham terhadap masalah yang penting ini. Padahal masalah ini masalah yang sudah sangat jelas. Kalau mau mempelajari Al-Quran, sangat jelas perkaranya. Namun lihat bagaimana kehati-hatian para ulama. Meskipun perkaranya perkara yang sangat jelas. Ya. Perkaranya perkara yang sangat jelas. Namun ya, dengan hati-hati para ulama. Tidak ingin mengkafirkan, bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin hatta yatabayyana lahum ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai telah jelas kepada mereka agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai telah jelas kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengetahui kalau itu syirik. Bahkan sekarang ya, mereka lebih gencar untuk menghantam orang-orang yang menjelaskan ini syirik. Yang menjelaskan ini syirik justru malah di, dibantah oleh mereka. Bantahannya lebih gencar daripada yang mengatakan ini syirik. Allah. Nah, kita lihat bagaimana dakwah mereka kepada umatnya, kepada pengikut-pengikutnya. Dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah ini di, dijatuhkan oleh mereka mereka kelompok yang suka mengatakan syirik, syirik, syirik. Tidak ngerti syirik. Jadi kita menjelaskan ini syirik karena mereka tidak tahu, bahkan mereka menyalahkan yang menjelaskan apa itu, bahwa itu adalah syirik. Nah, dan aneh. Orang yang ketika dikatakan ini syirik, dijelaskan ini syirik, dia mengatakan ini bukan syirik. Ketika kita tanya, lah syirik itu apa? Tidak tahu dikasih tahu nggak mau, ditanya nggak tahu. Nah, ini repot. Nah, dikasih tahu ini syirik, ya, hi. Dia bilang ini bukan syirik. Lah terus syirik itu apa? Nggak tahu. Kamu nggak tahu kenapa bilang ini bukan syirik? Ini syirik beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada orang yang telah meninggal dunia, menjadikan mereka sebagai perantara untuk meminta kepada Allah. Ini adalah perbuatan syirik. Ya. Namun karena kebodohan, akhirnya mereka tidak meyakini itu syirik. Bahkan mereka meyakini ini adalah satu ibadah dan ini adalah sebaik-baik ibadah. Bahkan ini adalah bentuk dari mencintai orang soleh, bentuk daripada menghormati orang soleh, bentuk dari memuliakan orang soleh. Bahkan kemudian mereka balik mengatakan kepada ahlu sunnah kepada salafin, mereka salafin orang-orang yang tidak memuliakan orang soleh. Mereka salafin bukan orang-orang yang tidak menghormati orang soleh maka kita katakan apa? Kami ahlu sunnah wal jamaah kami salafiyin adalah orang-orang yang sangat menghormati orang soleh. Dan kami sangat mencintai orang-orang soleh. Dan kami tidak membenci orang-orang soleh. Bahkan hati kami penuh dengan kecintaan kepada orang soleh. Namun kami tidak ingin memberikan satu jenis ibadah apapun kepada mereka orang soleh. Karena ibadah itu hanya untuk hanya untuk Allah subhanahu wa taala. Ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Harus dibedakan. Harus dibedakan antara mencintai orang soleh dengan beribadah kepada orang soleh. Mencintai orang soleh harus tetapi beribadah kepada orang soleh ini tidak boleh. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ada syubhat, ya kan? Ini namanya ada syubhat ada pemahaman yang menyimpang yang tersebar yang diyakini oleh banyak dari kaum kaum muslimin. Ya. Maka dari sebab ini kata Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah, lam yakun takfiruhum bidalika hatta yatabayyana lahum ma jabihi Rasul sallallahu alaihi wasallam mimma yukhalifuhu. Oleh karena itu kata Syekhul Islam Taimiyah, tidak boleh dengan serta-merta mengkafirkan orang-orang yang berbuat syirik sekarang ini. Meskipun perbuatannya jelas syirik keluar dari Islam, tapi dikafirkannya itu tidak dengan serta-merta. Itu perkara yang yang lainnya. Ini supaya dipahami bahwa kita bukan khawarij dan kita tidak menuju kepada khawarij. Bahkan kita menjauh dari khawarij. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling hati-hati dalam mengkafirkan secara umum, menyeluruh, atau mengkafirkan secara individu-individu kepada orang per orang. Namun kita harus jelaskan bahwasanya ini adalah syirik dan yang melakukan syirik keluar dari Islam sebagai bentuk apa namanya hukum ya terhadap perbuatan dan orang yang melakukannya namun secara umum, bukan secara uh, individu, bukan secara takyin. Ya. Nah, ikhwanafiddin azanallahu wa iyyakum. Ini disebutkan dalam keterangan kitab ini meskipun pembahasannya masalah salat, tapi ini disebutkan karena perkara yang penting. Nah. <clears throat> Kemudian ini at-tahiyat selesai ya. At-tahiyatu lillah. Apa tadi tahiyat itu? Pengagungan. Seluruh pengagungan secara mutlak itu hanya untuk Allah. Tidak boleh seorang itu mengagungkan dengan bentuk pengagungan sebagaimana untuk Allah diberikan kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, rukuk kepada selain Allah. Atau bahkan berdiri berdiri dengan waktu yang lama untuk mengagungkan itu tidak boleh. Itu hanya untuk Allah. Seperti kita berdiri untuk sholat. Orang kalau sholat berdiri, itu berdirinya mengagumkan atau tidak? Ya, berdirinya mengagumkan. Maka tidak tidak berani orang yang sholat tidak akan macam-macam, tidak akan apa namanya dengan enaknya melihat ke sana kemari atau seperti orang ketika tidak sholat tidak. Karena dia sedang berdiri mengagumkan Allah Subhanahu wa taala dan disunahkan untuk meletakkan tangannya di dadanya. Ini sunnah. Meskipun kalau tidak diletakkan juga boleh-boleh saja. Tapi apa susahnya mengangkat tangan untuk mencontoh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Meskipun seandainya tidak pun tidak tidak batal sholatnya, tapi tentunya ini tidak dilakukan karena mengangkat tangan bukan perkara yang susah dan ini lebih khusyuk daripada tangannya dilepas. Kalau tangannya dilepas kan bisa bermain-main ke sana kemari. Nah, tapi kalau diikat di dalam sada, maka ini akan lebih lebih khusyuk. <clears throat> maka berdiri berdiri dengan khusyuk ini bisa bentuknya adalah pengagungan. Maka itu tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berdiri mengagungkan, eh, berdiri menghormati. Ya. Kalau memang eh, ingin menyambut, ya ingin menyambut orang yang baru datang kemudian kita berdiri untuk memeluknya tidak masalah ini bukan pengagungan tapi kalau berdiri dengan waktu yang lama untuk pengagungan nah ini tidak diperbolehkan karena itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh kuburiyun oleh orang-orang yang mengagung-agungkan kuburan diantara mereka berdiri lama berdiri lama di hadapan kuburan menghadap ke kuburan. Bahkan terkadang angkat tangan di hadapan kuburan. Nah, Mestinya kalau mau angkat tangan kan tidak di depan kuburan, berdoa menghadap ke, ke arah kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak di atas kuburan ya. menghadap ke arah timur misalnya, tangannya diangkat. Ini ada tanda-tanda meminta kepada orang yang telah meninggal dunia tadi. Ini pertama at-tahiyat. Yang kedua was-salawat. Yang dimaksud dengan as-salawat ini ada dua. Yang dimaksud di sini adalah jami'ud da'awat. Salawat di sini adalah doa. Karena salat secara bahasa artinya doa. Secara bahasa artinya doa. Maka kita katakan seluruh doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau yang dimaksud dengan salawat di sini adalah salat lima waktu. Salat lima waktu ini juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala wattayyibat lillah dan segala yang baik itu hanya untuk Allah, hanya milik Allah. Yang kita berikan kepada Allah hanya yang baik-baik saja. Dan kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang baik pun. Sifatnya baik, perbuatannya baik, ya, zatnya baik. Kita harus meyakini bahwa Allah itu sempurna dari segala sisinya. Maka Allah dikatakan toyib, bahwa Allah itu toyib layak baru illa toyiba Allah itu baik. Baik apanya? Baik sifatnya, namanya, zatnya, perbuatannya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu kita senantiasa memuji Allah. Kita senantiasa menyanjung Allah karena Allah Allah Subhanahu wa taala tidak punya kekurangan sedikit pun. Sifat-sifatnya sempurna, nama-namanya husna, perbuatan-perbuatannya ada hikmahnya. Ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan semuanya tidak sia-sia. Tidak pernah Allah berbuat dolim kepada hambanya. Kalau ada musibah yang mengenai seseorang, bisa jadi itu adalah ujian, bisa jadi itu adalah pelajaran. Musibah yang berupa pelajaran bagi dia. Dan itu bukan kedoliman, tapi itu keadilan. Apa yang Allah tetapkan berputar di antara keadilan dan apa? kebaikan. Orang yang berbuat baik itu dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan musibah itu karena keadilan Allah kepada hamba-hambanya. Tidak ada kezaliman sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun. Sempurna hidup yang Allah Maha memiliki sifat hidup hidup yang sempurna. Allah memiliki sifat melihat melihat yang sempurna. Allah memiliki sifat mendengar mendengar yang sempurna. Semua yang ada pada Allah itu adalah kesempurnaan. Maka kita katakan Allah itu toyib. Allah itu toyib dan Allah tidak menerima kecuali yang yang baik. Maka kita berikan yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan doa, zikir, kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sodako sodako dengan harta yang yang halal. Ya, kalau kita beribadah, beribadah dengan cara yang benar, karena Allah hanya menerima yang baik saja. Yang tidak baik tidak diterima oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima kecuali yang baik dan Allah sendiri adalah sesembahan yang baik yang sempurna. Nah, ini makna at-thayyibat. Bisa dipahami? Kita katakan at-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat gitu. Kemudian kita mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditutup dengan dua kalimat syahadat. Pembahasan dua kalimat syahadat saya kira pembahasan yang sudah sering dibahas dan waktunya juga sudah habis ya. e, paling tidak <clears throat> kita sudah apa namanya membahas rukun salat yang keberapa? Yang ke-11 dan rukun salat yang ke-12. Ya. Insyaallah masuk pada rukunnya salat yang ke-13 pada pertemuan yang akan datang. Apa itu rukun salat yang ke-13? Nah, mengucapkan salawat kepada Nabi saw alaihi wasallam pada tasyahud yang akhir. Mengucapkan salawat pada tasyahud yang akhir. Ini yang rukun. Adapun pada tasyahud yang pertama ini bukan rukun bahkan bukan pula wajib. Bahkan bukan pula wajib. <clears throat> pada sebagian keterangan para ulama. Yang rukun, yang harus ini mengucapkan salawat pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang barangkali setelah Ramadan atau apa. Baik. Ala kulli hal, azanallahu Ini salat merupakan ibadah yang paling besar yang kita berusaha untuk betul-betul Eh, membawa menghadap Allah dengan membawa ibadah yang besar ini dengan dengan sempurna. Kita berusaha untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kita bukan hanya melakukan gerakan-gerakan solat bukan. Gerakan-gerakan solat penting karena nanti kaitannya dengan sah atau tidak sahnya solat Tetapi nilai dari solat itu dipengaruhi dengan hati, hati kita ketika solat Apakah hatinya ikut solat atau hatinya eh, malah eh, bermain-main kesana kemari, shopping, jual beli, ngitung-ngitung uang atau yang lainnya. Nah ini akan berpengaruh dengan apa? Dengan nilai sholat. Dan kalau nilainya tidak sempurna, kita telah kehilangan amalan yang sangat besar, pahala dari amalan yang sangat besar. Karena sholat merupakan ibadah yang paling besar, perintah yang paling besar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala setelah dua kalimat syahadat.